الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القياس تعرف القياس لغة التقدير والمساواة Istilahan tasfiyatu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Fal far'u al maqisu wal aslu al maqisu alaihi. والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها والإلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه الأربعة أركان القياس والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الأمور ويقيس به بينها قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده الله الذي أرسل رياحا فتصير سهابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بالبرد فأحيينا بالأرض بعد موتها كذلك النشور فسبح الله تعالى إعادة الخلق في ابتدائه فسبح إحياء الأموات إحياء الأرض وهذا هو القياس ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن صيام عن أمها بعد موتها Ara'aita law kana ala ummika dainun faqadaitihi akana eh, yu'addi dzalika anha. Qalat na'am. Qala fasumi an ummiki. Inna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi ya Rasulullah ulida li ghulamun aswadu. fakal halaka min ibilin qala na'am kal ma'alwanuha qala humrun qal hal fiha min aw min awraqa من أورقة قال نعم فأنا ذلك قال لعله نزعه إرقل قال فلعل ابنك هذا نزعه إرقل وهكذا جميع الأمثال الوارثة في الكتاب والسنة دليل على قياس لما فيها من اعتبار الشيء في نظيره Pengertian kias secara bahasa artinya takdir wal musawak bisa me menyamakan ah, takdir me mengukur. Wastilahan sedangkan cara istilah adalah menyamakan alfarin kasus cabang aslin dengan kasus pokok di dihukmin disamakan dalam hukum ilatin karena adanya ilah atau sebab yang jamiatin yang menyatukan keduanya. al fau kasus cabang disebut juga makis sedangkan al-aslu disebut juga makis alaihi. Sedangkan hukum adalah apa yang dituntut oleh dalil syar'i boleh jadi wajib, haram, sah, batal atau yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud ilah adalah makna yang sabata bisa babi dengan sebabnya maka sabata ada hukmul asli hukum asal dan empat hal ini disebut arkanul kias arkanul kias ada empat eh, al faru al aslu al hukmu dan al illah maka hal ini menunjukkan bahasanya ilah itu bisa dilakukan jika eh, atau kias itu bisa dilakukan jika ilah pada hukum asal diketahui. Jika ilahnya tidak diketahui maka tidak bisa dikiaskan. Selama kita tidak tahu ilahnya apa, eh, maka selama itu pula maka kita tidak bisa melakukan kias. Dan tidak semua masalah itu ilahnya diketahui. Kenapa sholat lima kali, kenapa sholat subuh dua rakaat dan sebagainya, ilahnya tidak diketahui. Jika ilahnya tidak diketahui, maka ini disebut uh, makanya saya termasuk uh, eh, masuk dalam masalah ta'abudiyah. Ya, ilahnya untuk beribadah pada Allah dengan cara seperti itu. Wal qiyasu adi ahadul adillah dan kias adalah salah satu dari dalil yang butuh pihak uh, eh, ada dengan sebab sebabnya al akam syariah hukum-hukum syar'i. Oleh karena itu dilihat dari siapa yang kemudian bisa melihat atau hilang itu diketahui atau tidak maka satu masalah atau satu hukum itu terbagi menjadi tiga ada yang silahnya tidak diketahui hanya Allah yang tahu hanya Allah yang tahu yang kedua diketahui oleh semua orang semua orang ya, bisa kemudian mengetahui sebab dari disyariatkannya satu hal Hatta orang-orang awam pun mengetahuinya. Dan ada yang ilah yang hanya diketahui oleh para ulama Wakadala ala itibarihi dalilan syar'ian dan terdapat dan dalil ala itibarihi yang menilai kias sebagai dalil syar'i. Dalilnya ada tiga, kita sunnah serta akwal atau perkataan para sahabat. Dalam Al-Quran semua Allah Subhanahu Wa Taala Allah adalah yang menurunkan Alkitab dengan hak dan menurunkan mizan. Maka Allah menurunkan dua hal yaitu Al-Quran, Alkitab dan mizan. Atau mizan, wal mizan yang dimaksud mizan adalah alat yang tuh zanubihi ditimbang dengannya segala perkara Wayukosubi dan diukur atau dikiaskan dengannya Bainaha di antara perkara-perkara tersebut Itulah kias Karena kias adalah mimba bil adil adalah salah satu kemudian perwujudan keadilan yaitu menyamakan hal yang sama dan membedakan barang yang berbeda. Oleh karena itu dia adalah mizan. Kemudian Allah berfirman, "Kama badakna sebagaimana kami mulai awal khalqin, awal penciptaan kami mengembalikan ciptaan, mengembalikan manusia." Allah lah yang kemudian mengirimkan angin, satu suruh sahaban, lalu kemudian me membawa awan kemudian eh, nahu kami bawa ila baladin mayitin kepada kampung yang sudah mati aslinya gersang dan kami hidupkan dengan air tersebut bumi setelah matinya yaitu gersangnya kadalikan nusur maka seperti itulah anusur bangkitnya manusia dari kubur maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyamakan menyerupakan pengembalian penciptaan dengan bibtidaihi dengan awalnya penciptaan. Dan Allah menyamakan menghidupkan amwat orang yang sudah mati dengan menghidupkan bumi. Dan inilah dia. Sedangkan dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW kepada seorang wanita yang bertanya pada Nabi SAW tentang berpuasa untuk ibunya setelah matinya ibunya. Apa pendapatmu seandainya maka Nabi SAW katakan, Awaiti apa pendapatmu seandainya ibumu punya dainun utang? lalu engkau lunasi, apakah itu sudah yu'addi dzalika anha sudah melunasi utangnya, Kalau na'am, iya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan fasumi an ummiki. Puasalah untuk ibumu. Mutafakun alaihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya e, di dalam hadis ini Nabi menyamakan kodok atau kemudian berpuasa untuk ibu sebagaimana membayar utangnya ibu, utang uangnya ibu. Maka di sini ada kias. Namun menurut Imam Ahmad ini hanya berlaku untuk puasa nazar, tidak untuk puasa utang e, Ramadan. Meskipun kalau jumhur ulama itu umum untuk semua puasa. Puasa Ramadan atau puasa nada. Kemudian anak rasul ada seorang laki-laki datang pada Nabi SAW lalu mengatakan, Wahai Rasul, wulidali walad, uh, gulamun, aku baru saja mendapatkan seorang anak laki-laki kulitnya hitam. Padahal dia berwarna putih Kemudian ke istrinya Fakal Maka Nabi SAW, namun dia adalah Arabi Orang ini adalah Arabi Arab Badui Gunung Dia kulitnya bersih ya, Putih Demikian juga istrinya namun anaknya kulitnya hitam Maka kemudian dia uh, punya kemudian prasangka yang tidak baik dengan istrinya dengan mengatakan ya Rasulullah wuli dari hulaman aswad maka ini menunjukkan kalau sekedar bahasa kiasan itu belum kodas belum termasuk kodas kodas itu menuduh zina cuma kemudian dia agak dengan bahasa kiasan bahasa sindiran eh, yang bisa ditangkap kalau dia meragukan istrinya ini Nabi belum anggap sebagai kodat Seandainya Nabi anggap sebagai kodat maka datangkan empat saksi kalau enggak saya cambuk punggung ya. Nanti tidak, nanti tidak kemudian menyeret orang ini untuk diperkarakan, untuk diperjatuhan, eh, diperjatuhi hukuman. Karena dia orang Arabi, maka Arab Badui Gunung itu sangat lekat dengan e, dengan onta, maka beliau mengambil contoh dari hal yang biasa dalam kesehariannya. maka hendaklah demikian seorang dai akan jelaskan e, maka melihat siapa yang diajak bicara maka ketika dia berbicara di hadapan para petani ya, jangan kemudian contohnya contoh kuliah nggak nyambung nggak dong mereka nggak nggak nyambung dengan apa yang diomongkan karena kuliah itu apa ya, untuk makanan apa juga nggak tahu maka kemudian ya diambil dengan apa yang ada dalam keseharian mereka. Hal laka min ibilin, apakah engkau punya unta? Kalau naam, dia katakan iya. Apa warnanya? Kata Nabi SAW. Dia bertanya, e, maka orang tersebut mengatakan, warnanya merah. Apakah ada yang warnanya abu-abu? Naam, ada. Fa'anna dalika maka dari mana itu anna di sini maknanya min aina dari mana bagaimana dalam ayat kullama taqala 'alaiha eh, zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hada qalat ya min indillah Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jika Zakaria ke kamarnya Maryam maka mesti ada buah-buahan. Ada ulama Alkitab yang menjelaskan yaitu buah-buahan musim panas pada saat musim dingin dan buah-buahan musim dingin padahal itu musimnya musim panas. Maka Zakaria mengatakan kalau anna lagi hada, anna lagi hada makna an uh, anna di sini min aina laki hada dari mana makanan ini kalau ibn min indillah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala anna dalika dari mana hal itu beda dengan taktu hartakum anak anna syi'tum eh, maka datangilah kalian anna syi'tum eh, anna maknanya keiva kaifa شئتم Qala alahu naz'ahu irqon boleh jadi apa? Nas'atul air boleh jadi e, mbah-mbah unta itu ada yang warnanya abu-abu. Fala ala ibnaka hada naz'ahu irqon. Maka demikian juga anakmu itu boleh jadi adalah cabutan urat maksudnya boleh jadi eh, mbah-mbahmu itu ada yang hitam nah, namun hitamnya itu gen, gen sip sehingga tidak eh, tidak nampak namun buyutmu ada yang punya gen kita maka kemudian gen sip ini yang kemudian muncul pada anakmu Maka jangan kemudian keburu-buru untuk kemudian meragukan tanpa kemudian bukti yang nyata. Demikian juga jamil amsal semua permisalahan permisalan al-waridah yang ada dalam Quran dan Sunnah ada dalil kias. Lima kia karena dalam amsal dalam permisalan adalah iktibar syekh menilai sesuatu dengan semisalnya. Yang namanya permisalan adalah untuk kemudian menilai sesuatu dengan semisalnya. Karena prinsipnya adalah kias, ya. Permisalan adalah prinsip memuat prinsip kias. Semacam Nabi mengatakan kalau permisalan e, seorang mukmin adalah bagaimana pohon gini gini gini, nah itu pohon kurma. Maka maksudnya kan bukan cuma untuk mempelajari kurma namun demikianlah kemudian sifat orang-orang yang beriman maka ada ada kias di sana maka semua amtal itu mengandung kias oleh karena itu maka semua amtal menjadi dalil kias Bamin akwali sahabati maja'a an amirul mu'minin Umar bin Khattab fi kitabih ila Abi al-Ash'ari fil qada'i Qala summa al-fahma al-fahma fima utliya alaika mimma warata alaika mimma laysa fi Qur'anin wala sunnatin summa qayisil umura indaka wa arif al amthala summa summa mit fima tara ila ahabbiha ila Allah wa asbahiha bil haqqi Qala al Qayyim wa hadha kitabun jalilun talaqahu al-ulama'u fil qabuli wa haka al-muzani anna al-fuqaha'a min asy sahabati ila yaumihi ajma'u ala anna nadhiral haqqi haqqun wa nadhiral batili batilun wasta'malu al maqayisa fil fikhi fi jamil ahkam Dan di antara perkataan sahabat adalah maja'a riwayat yang datang dari Umar bin Khattab di kitab yaitu dalam surat beliau kepada sahabat Abu Musa al-As'ari tentang masalah peradilan, tentang tata cara memberikan keputusan di antara orang yang bersengketa. Kata Umar, "Tsumal fahmal fahma." Kemudian pahami masalah, pahami masalah bima utli alaika dalam masalah yang disampaikan padamu. Mimma warada alaika yang kau hadapi datang kepadamu mimma laisa Quranin padahal masalah itu tidak ada dalam Quran tidak pula dalam sunnah. Rumah qayis kemudian kiaskanlah segala perkara nah, ke di sisimu. kiaskan dengan yang masalah-masalah yang di, sudah diketahui. Dan kenalilah yang semisal kemudian bersengajalah di tahu dalam e, hal yang kau lihat bila ahab biha lebih Allah cintai dan lebih mendekati kebenaran. Maka jelas di sini summa kaisil umur mengkiaskan perkara. Ketahui yang semisal, jika kemudian semisal maka dihukumi dengan hukum yang sama. Kata Imam Al-Qayyim di kitab La I'lamul Muqin, wahada kitabun jalil, ini adalah surat yang sangat berharga yang disikapi oleh seluruh para ulama bil dengan diterima. Oleh karena itu Imam Al-Muzani, murid dekatnya Imam Syafi'i, mengatakan bahasanya hak para ahli fikih sejak masa sahabat sampai masa beliau sepakat bahasanya uh, perkara yang semisal dengan kebenaran adalah kebenaran dan yang semisal dengan kebatilan adalah kebatilan dan mereka bersepakat untuk menggunakan kias dalam fikih dalam semua hukum. Oleh karena itu ada sebagian yang berani menegaskan bahasanya uh, kias merupakan ijma salah. Maka kias adalah ijma salah. dengan perkataan Al-Muzani seperti ini. Dan yang menyelisih dalam hal ini adalah Zahiriyah. Maka jika kemudian kita menilai pendapat Zahiriyah, maka kita katakan adalah pendapat jumhur fuqaha. Memakai kias adalah pendapat jumhur fuqaha. Surutul kias, lil kias surutun minha an alla yusadima dalilan aqwa minhu fala tibara bi qiyasin yusadimun nasa awil ijma'a aw aqwala sahabati idza qulna qaulu sahabi hujjatun wa yusamma al qiyasu al musaddimu lima dzukira fasid al i'tibari misaluhu ayqala yasihu an tazawwajal mar'atu rasyidatu nafsaha bi ghairi waliyin qiyasan ala sihhati bai'iha malaha bi ghairi waliyin Fahadha kiasun fasidul i'tibari Li musadamatihi an-nasa Wa wa qawlu Nabi SAW La nikaha Illa biwaliyin hukmul asli sabitan binasin au ijma'in Fa'inkanat Fa'inkanat sabitan dikiasin Lam yasiha al-kiasu alaihi Innama yuqasu al-asli al-awwali Li'anna rujua ilaihi awla Wa li'anna al-far'i alaihi alladhi ju'ila aslan fat yakunu ghaira sahihin wali li anna qiyasa wa an wa li anna al qiyasa ala al far'i thumma far'i ala al asli tatwilun bila fa'idatin misal dhalika ay qala yajri ariba fi dhurati qiyasan ala ruzi wa yajri fi ruzzi qiyasan al burri fal qiyasu hakadha ghairu sahihin walakin yuqalu yajri ariba fi dhurati qiyasan ala al burri liqasa ala aslin sabitin binasin ayakuna li hukmil asli illatun ma'lumatun yumkina aljamu jamu bainal asli wal far'i fiha fa in kana hukmul asli ta'budiyan mahdan lam yasiha al-qiyasu alihi misalu dzalika ayqala lahmun naramati yang kudul wudu'a qiyasan ala lahmil ba'iri li musyabahatiha lahu. Fayaqal hadzal qiyasu ghairu sahihin li'anna hukmal asli laisa lahu illatun ma'lumatun wa innama huwa ta'abudiyun mahdun 'alal masyhur. Antakuna illatu mustamilatan ala maknan munasibin lil hukmi yu'lamu min qawaid syar'i i'tibaruhu kal iskari fil khamri. Fa in kana al makna wasfan tardiyan la munasabata la munasabata fihi lam yasih at-ta'lilu bihi kasawadi wal bayadi masalan. Misal dalika hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna barirata khuyirat ala zawjiha hina utiqat qala wa kana zawjuha abdan aswada. Faqaluhu aswada wasfun tardiyun la munasabata fihi lil hukmi. Walidzalika yasbutu al-khiyaru lil amati idza utiqat tahta abdin wa in kana abyada wa la yaskutu laha idza utiqat tahta hurin wa in kana aswada an takuna al-illatu mawjudatan fil far'i ka wujudiha fil asli kal idza'i fi darbil walidaini al-maqisi ala at-ta'affufi fa illam takun al-illatu mawjudatan fil far'i lam yasiha al-qiyasu Misalu dzalika ayyuqala al-illatu fi tahrimi riba fil burri kaunuha makiran Suma yukalu yajri ariba fit tufahi kiasan alal buri fahadha kiasan ghairu sahihin li'an al ilata ghairu mawjudatin fil asli ya, mawjudatin fil fa'i id at-tufahu ghairu makilin ya, Kias memiliki beberapa syarat yang pertama tidak boleh bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat maka tidaklah teranggap kias yang bertabrakan dengan nas, ijma atau pendapat sahabat jika kita mengatakan bahasanya pendapat sahabat adalah hujah dan inilah pendapat yang benar namun disurut dengan beberapa syarat ada tiga syarat yang sebagaimana telah kita bahas dan wisa kias dan kias yang seperti ini al musadim yang bertabrakan dengan apa yang telah disebutkan disebut kias fasidal i'tibar dan inilah kiasnya iblis. Inilah kiasnya iblis. Dia berani kemudian mengkiaskan dirinya lebih mulia daripada Adam karena merasa api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal ini sudah ada nas dari Allah yang dia dengar sendiri. Maka dia melakukan kias yang fasidul iktibar karena bertabrakan dengan nas. Oleh karena itu sebagai ulama mengatakan awal man qasa iblis. Ya, orang yang pertama kali melakukan kias adalah iblis. Itu maksudnya kias yang asal-asalan. Contohnya dikatakan sah-sah saja jika seorang perempuan rosyidah yang punya arusdu arus arusdu itu bisa mengatur uang tidak kemudian boros, tidak salah-salah. Sah-sah saja jika dia menikahkan dirinya tanpa wali, karena dikiaskan dengan sahnya e, perempuan yang mengadakan transaksi menjual barangnya meskipun tanpa seizin walinya. Asalkan dia sudah rasidah, sudah bisa mengatur uang. Maka kias sepertinya adalah kias yang disebut kias fasidul i'tibar karena bertabrakan dengan nas yaitu sabda Nabi SAW tidak ada nikah itu tidak sah nikah sekali dengan wali. Lihatkan imam yang lima, lima itu empat ashabu sunan ditambah imam Ahmad. Ila Nasai kecuali Nasai. Berarti Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disahkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini tidak boleh bertabrakan dengan nas. Kalau sudah ada nas ya selesai meskipun kemudian eh, ya, jika sudah ada nas maka selesai kita ambil nas meskipun dipikir-pikir bertabrakan dengan kias. Maka kias tidak teranggap. Ayakuna hukum asli hendaknya hukum asal itu sabit ada berdasarkan nas atau ijma. Jika hukum asal itu ada dengan kias juga, maka tidak boleh mengkias. Namun yang benar dikiaskan pada kasus asli yang pertama. Karena rujuk kembali kepada kasus asli yang pertama itu lebih layak, lebih tepat dan karena mengkiaskan cabang kepada cabang yang cabang ini kemudian dijadikan asal hukum asal atau kasus asal boleh jadi tidak tepat dan karena mengkiaskan cabang kemudian cabang kepada asal ini adalah memperpanjang e, apa, memperpanjang turutan atau tahapan tanpa ada kaidahnya. Contohnya misalnya kita katakan ya dari riba ada riba fadl dalam gandum dikiaskan dengan beras sedangkan Eh, ya dari filkias ada riba dalam beras karena dikiaskan dengan gandum. Pakias kias hakata makakias seperti ini tidak boleh. Akan tapi yang benar ya riba ada riba fadl dalam jagung kiasan karena dikiaskan dengan bur nah, eh, dengan gandum. Likosa sehingga dikiaskan pada aslin sabitin binas. Ya, kasus asal yang benar-benar ada dengan nas. Maka kasus asalnya yang di sini yang pertama adalah bu gandum, kemudian dikiaskan ke ke beras. Kok malah kemudian beras ini jadikan asal ini memperpanjang tanpa ada faedahnya dan dimungkinkan juga nanti bisa keliru kiasnya. Dan yang ketiga, ayakun oleh hukum asli hukum asal itu memiliki ilah yang maklumat. Ilah yang bisa diketahui liam karena supaya mungkin liam kina supaya mungkin menyatukan antara kasus asal dan kasus cabang maka jika hukum asal adalah ta'abudian mahdan semata lam yasih al qiyas maka tidak sah kias dikiaskan padanya contohnya adalah daging naamah burung ontak itu membatalkan wudhu. Kenapa? Dikiaskan dengan daging unta sungguhan. Kenapa? Limusyabatiha lahu karena burung unta itu mirip dengan unta. Ayo kalau maka kita katakan kias seperti ini kias yang tidak benar. Karena hukum asal yaitu batalnya wudhu karena makan daging unta laisalahu illatun maklumah. Tidak memiliki ilah yang diketahui. Namun, batalnya wudhu karena makan daging unta adalah ta'abudiyun mahdun murni ibadah. Alal masyur menurut pendapat yang paling terkenal. Ini harus kemudian ilahnya diketahui. Kalau ilah diketahui maka tidak ada Ya. Maka sangat banyak orang melakukan kias padahal ini masalah yang digaskan itu tidak ada tidak diketahui ilahnya maka ini adalah kias yang asal-asalan kemudian yang keempat syarat ilah antakuna ilah ilahnya hendaklah mencakup makna munasib hukmi yang ada hubungannya dengan hukum yang ini diketahui dari kaidah syariat nah, diketahui dengan kaidah syariat kalau itu adalah satu hal yang teranggap dijadikan tolak ukur semacam memabukkan dalam khamar. Jika idakana al makna jika makna yaitu maksudnya ilah wasfan tarbiyan adalah satu sifat yang eh, yang tidak berlaku untuk yang lain la munasabata fihi tidak ada kaitannya dengan hukum maka tidak boleh taklil menyatakan ilah dengan wasfan tarbiyan. Contohnya warna hitam dan putih misalnya. Hitam dan putih itu tidak jadi tolak ukur dalam Kia. Maka dia disebut waspan tarbiyan. Padahal syaratnya harus eh, maknan munasib. Contohnya hadis Ibn Abbas tentang kasus Barirah Khuyrat yang dia dipersilakan untuk memilih eh, ala zaujiha dengan suaminya yang bernama Mughid. Hina utiqat ketika Barirah ini merdeka Yaitu dimerdekakan oleh Aisyah Dan dikatakan bahasanya Suami Barirah yaitu murid Itu Abdan Aswad Budak Hitam Maka hitam yang merupakan sifat dari istri atau suaminya dari roh ini adalah wasfun tardiyun sifat yang tidak bisa di eh, dipakai untuk yang lainnya hanya berlaku untuk itu saja la munasabata tidak ada kaitannya dengan hukum yaitu hukum boleh e, memilih tetap jadi istri budak ketika budak perempuan dimerdeka ataukah kemudian pisah oleh karena itu yasbut al-khiyar maka hak memilih bagi seorang budak perempuan yang nikah dengan budak laki-laki ketika budak perempuan dimerdeka maka yasbut ada lil, lil amati un, lil amati untuk budak perempuan jika dia merbed, dimerbed, dimerdekakan tahta abdin dan dia menjadi istri seorang budak tahta sini maknanya istri Bagaimana firman Allah di surat Tahrim? Daraballahu masalan lilladina kafaru imra'atai imra'ata Nuhin wa Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini Fakonata huma kana tahta abdaini min ibadina salihaini kedua perempuan itu yaitu perempuan istrinya Noh dan Lut itu ya, di bawah abdaini min ibadina dua orang hamba kami yang saleh yaitu Nabi Noh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma lalu keduanya kedua perempuan tersebut mengkhianati kedua suaminya yaitu dalam khianat fil iman. Bukan khianat fil zina. Khianat fil iman. Maka disebut dengan istilah tahta. Dan ini menunjukkan bahasanya seorang perempuan, seorang istri itu diatur oleh suaminya dan suami adalah yang jadi kowam yang jadi kepala rumah tangga adalah suami tidak kemudian e, kepala rumah tangganya dua orang bagaimana permintaan orang-orang feminis eh. maka Allah menyebutnya dengan tahta eh, Allah menyebut dengan tahta menunjukkan kalau di bawah menunjukkan kalau diatur. Iza utiqa jika dimerdekakan tahta eh, tahta abdin. Wa ingkana abiyata meskipun suaminya itu budak yang jadi suaminya itu putih. Ini tetap bisa dikiaskan. Kenapa? Karena hitam hitamnya si Muhris suaminya Barirah itu adalah wasfun tardiyun yang tidak kemudian teranggap dan tidak ada kaitannya dengan hukum. Hukumnya itu uh, hukum terletak di budak, sifat budak yang jadi uh, yang bisa dikiaskan, yang bisa jadi ilah adalah budaknya, bukan hitamnya. boleh dan tidak ada hak khiyar laha bagi seorang budak perempuan tidak utip jika dia merdeka tahta hurin namun dia istri seorang laki-laki yang merdeka. Lain karena aswat, pun suaminya yang laki-laki merdeka tersebut adalah berwarna atau berkulit hitam. Maka Muhis suami Barioh itu punya dua sifat Buddha dan hitam. Hitamnya itu tidak jadi tolak ukur. hitam yang tidak jadi tolak ukur karena hitam yang tidak jadi tolak ukur maka jika ada seorang budak perempuan dia merdeka sedangkan dia sudah nikah ketika jadi budak dengan orang yang merdeka meskipun hitam karena hitam ini tidak waspun tordian maka tidak teranggap meskipun suami umur hitam suami umur merdeka maka tetap statusnya adalah istrinya namanya yang jadi yang jadi uh, was, wasap munafik adalah budaknya status murid sebagai budak sifat murid sebagai yang berstatus budak ini yang jadi wasfun munafik oleh karena itu ketika ada seorang budak perempuan yang merdeka dan dia dipersuami oleh budak laki-laki meskipun dia warnanya tidak hitam, putih atau yang lainnya, maka dia punya hak memilih tetap jadi istri ataukah kemudian mau hidup sendiri cari yang lain kemudian ala ilah hendaknya ilah itu ada pada kasus cabang sebagaimana adanya ilah dalam kasus asal semacam e, sifat menyakiti dalam memukul orang tua yang dia dikiaskan dengan uf ucapan uf maka di sini iza itu ada di dua tempat. Yang namanya menyakiti ada dalam uf dan ada dalam memukul. Dalam takun al ilah jika ilah itu tidaklah ada, mau maujudatan tidaklah ada fil dalam kasus cabang, maka tidak boleh tidak sah melakukan kias. Melakukan analog. Contohnya kita katakan bahasanya ilah dalam haramnya riba, filburi, riba fadl dalam gandum dan karena gandum itu makilan ditakar kemudian dikatakan eh, ya riba ada riba dalam eh, tufah dalam apel karena dikiaskan dengan bur dengan gandum maka ini ada kias yang tidak benar karena ilah tidak ada pada kasus cabang yaitu dalam apel karena tufah tufah itu tidak ditakar namun ditimbang orang beli apel itu tidak 3 liter apel namun 3 kilo apel aksamul kias yang qasimu kias ila jaliyin wa khafiyin fal jaliyu masabatat ilatuh binasin au ijma'in au kana maktu'an fihi binafil fariki bainal asli wal far'i misal masabatat ilatuh binasi kiasul man'i من الاستثمار في دم النجس الجافي على المنع من الاستثمار في روثته فإن علة الحكم الأصل حكم الأصل ثابتة نفسي حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرين وروثة ليستنجي بهن فأراد الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس وركس النجس Wa misalu ma tabatat ilatu bil ijma' nahyu Nabi sallallahu ayaqdi al-qadi wa huwa ghadbanu. Fa qiyasu man ilhaqini min al-qada' ala man il-ghadbani minhu min al-qiyas jali li thubuti illatil asli bil ijma'i wa ya tashbisul fikri wa insighalul qalbi. Wa misalu makana maqtu'an fihi binafsil fariki bainal asli wal far'i qiyasu tahriki itla tah, uh, kiasu tahrimi itla fi malil yatimi di apa itu di situ Hah? di bi, uh, bilubsi ala tahrimi itlafi bil akli liqab'i qat'i uh, lil qat'i ya lubsina ya fi nafil farqi bainahuma wal khafyu ma sabatat ilatuhu bistimbatin wa lam yuqta fihi bi nafil farqi bainal asli wal fa'i misal misaluhu qiyasul asnani al buri fi tahrimi riba bi jam'il kaili fa inna ta'lila bil kaili lam yasbut bi nasin wala ijma'in wa lam yuqta fihi bi nafil farqi bainal asli wal fa'i إذ ayu الجائز أن يفرق بينهما بأن البرى مطعوم al asnani. macam-macam kias kias terbagi berdasarkan ilahnya eh, menjadi, menjadi dua kias jali dan kias khafi kias jali adalah batat ilatuhu kias yang ilahnya diketahui binasin dengan nas atau ijma au maktu anti atau bisa dipastikan binafil fariki karena tidak adanya beda antara kasus asal dan kasus cabang contohnya masa batat ilatu binas perkara yang e, atau kias yang diketahui ilahnya dengan nas adalah eh, kias almani larangan istidmar istinjak dengan tanpa air dengan darah yang najis yang kering. Jadinya kita e, memakai pendapat jumhur darah memancar itu adalah najis, nah, kemudian kemudian memancar dalam jumlah besar langsung kemudian kering, nah, kemudian digunakan untuk aljaf yang kering dan digunakan untuk istimewa, nah, tidak boleh Dikiaskan dengan alman ilarangan istismar birautah. dengan kotoran. Namun rautah dalam bahasa Arab itu adalah kotoran untuk keledai atau himar, keledai atau kuda. ini dalilnya Syaukani untuk mengatakan bahasanya kotoran hewan yang najis itu cuma kotoran kedai atau kuda. Karena dalil yang ada cuma rausah. Yang lain apa? Hukum asal suci. Fa inna ilatal hukmi maka ilah hukum asal yaitu tidak bolehnya istijmar dengan rautah sabitatun bin diketahui dengan nas di mana Ibnu Mas'ud datang menghadap kepada Nabi SAW dengan membawa dua batu dan rautah dan kotoran hewan yaitu kotoran keledai dan satu riwayat ditegaskan itu adalah rausah keledai dia liastanjia bihinna supaya Nabi istinja dengannya maka Nabi hanya mengambil dua batu dan melemparkan rautahnya dan mengatakan hada riksu. Ini adalah riksu. Wa riksu an najis. Sedangkan riks itu maknanya najis. Maka ilahnya adalah karena itu najis. Tidak boleh jadikan istimar karena itu adalah benda najis. Maka bagaimanakah menghilangkan najis dengan benda yang najis? Maka semua benda yang najis tidak tidak bisa digunakan untuk istinja dan istimar bangkai misalnya bangkai ayam maka bangkai adalah najis bolehkah kemudian untuk istinja maka berdasarkan hal ini maka tidak diperbolehkan contoh yang kias yang sabatat diketahui atau ada ilahnya dengan ijma' adalah para Nabi wasallam Ekdi Al-Qadi, seorang hakim memberikan keputusan wawar khutban dalam keadaan sangat marah. Mutakfakun alaihi. Maka dikiaskanlah man ilhakin dilarangnya al-hakin seorang yang kemudian menahan buang air maka dia dilarang minal qada untuk memberikan keputusan dikiaskan dengan man il minhu orang yang sedang sangat marah dilarang untuk memberikan keputusan. Nah ini termasuk ya jadi disubutil asli ilatil asli karena diketahui atau adanya ilah kasus asal ada dengan ijma. Yaitu apa ilahnya? taswi fikri. Meng mengkacaukan pikiran. dan Wansikolul kolbi dan sibuknya hati dengan mikirkan marahnya. Sedangkan yang buang air, nah, mau, mau beol, mikirkan beolnya. Maka tentu tidak akan bisa menimbang dengan dengan tepat tentu kemudian akan menimbang-nimbang memberikan keputusan nanti karena ini ya, pinginnya cepat selesai cepat saya, saya mau buang air maka kemudian hukumnya nanti asal-asalan maka tidak boleh orang yang sedang sangat amarah marah kemudian membuat keputusan atau orang yang kemudian sedang bingung ya, karena semua kamar mandi penuh padahal ini ingin beol membuat keputusan ketika itu sangat-sangat berbahaya. Yang kedua, yang ke satu dua tiga empat eh, ke, ketiga kias yang kias jali karena apa? Maka nama bihi karena kiasnya itu bisa dipastikan benarnya. Kenapa binasil filfarik? Karena tidak adanya beda, tidak ada beda antar kasus asal dan kasus cabang. Yaitu kias haramnya merusak harta anak yatim dengan dipakai dengan di digunakan dipakai karena hartanya itu berupa pakaian Ini hartanya yatim berupa pakaian maka kemudian eh, dirusak dengan cara kemudian dipakai oleh wali yatim atau pengurus anak yatim maka hukumnya haram Bagaimana haramnya merusak harta anak yatim dengan dimakan lilqat karena kita bisa memastikan binafil farik tidak adanya beda di antara kedua hal ini Nah, kias yang bisa jadikan dalil yang, yang kuat untuk jadikan dalil adalah kias dalil. Nah, yang bisa kemudian bisa dipegangi untuk jadi dalil. Sedangkan kalau dia khafi maka ya kita nggak bisa berani kemudian menegaskan hukumnya demikian jika dasarnya cuma kias khafi maka masih kemudian bimbang-bimbang ya, untuk kemudian nyalahkan orang itu kalau pakai kias khafi itu nggak bisa nah, kalau kiasnya kias dali maka nyalahkan bisa Wal khafi adalah kias khafi adalah kias yang sabatat illatuhu yang ada ilahnya itu distimbal dengan istihad. Nah, ya, istihad alim. Walim yang fihi dan perkara tersebut tidak bisa dipastikan kebenaran kiasnya binafil farik dengan menegaskan tidak adanya beda di antara al asal wal, wal farak Karena ini dari istimbat Maka apa? Untuk menyatakan ini tidak ada beda antara ini dan itu Itu juga sulit Contohnya kias Mengkiaskan al-ashnan Apa ashnan itu di sarahnya? Sebelum Bentar cari Ada Ashnan mengkiaskan asnan alal buri dengan gandum fitahrimi ariba dalam masalah haramnya riba yaitu riba fadl bijami dengan illah yaitu kail sama-sama ditakar Faina ta'lil karena menegaskan ilah ilahnya adalah bil kaili sama-sama ditakar lam yasbut tidaklah ada dengan nas tidak pula dengan ijma' wal yaqta' dan tidak bisa dipastikan binafil farq dengan tidak adanya beda antara asal dan farq it minal jaiz karena boleh jadi ay farq bainahuma kita bedakan antara kedua hal ini kita katakan bahasanya asnan itu beda dengan bur yaitu bur itu mat'om bisa jadikan makanan sedangkan bisila bil asnan sedangkan asnan tidak dilewati dulu aja saya enggak, belum tak cek asnannya kias ya, susibah kias ya. kemiripan kias karena mirip wa minal kiasi ma yusamma bi kiasi subahi atau kiasi syabahi wa wa yataraddad ayataraddad far'un baina aslaini mukhtalifail hukmi wa fihi sibahun bi kullin minhuma fayulhaqu bi aktarihima ya sibahan bihi misalu dalika al-abdu hal yamliku bitamliki atau yumlaku bitamliki kiasan alal huri eh, au yamliku bitamliki kiasan alal huri au la yamliku kiasan alal bahimati idza nazarna ila hadainil aslaini al huri wal bahimati wajadna anal abda mutaraddidun bainahuma famin haitsu anal insanun akilun yusabu wa yu'aqabu وينكه ويطلق يشبه الهراء ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا آه، يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي aktsaru sibahan fil fahimati falyulhaqu biha wa hadzal qismu min al qiyas dha'ifun illaisa bainahu wa bainal asli ilatun munasibatun siwa annahu yusbihuhu fi aktsaril ahkami ma annahu yunazi'uhu aslun akhar wa qiyasul aksi wa min al qiyasi ma yusamma bi qiyasil aksi wa wa isbatu naqidi hukmil asli lil far'i liwujudi naqidin نقيض علة الحكم الأصل فيه فمثل لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في بطن أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان علي وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام liwujudi naqidi illatil hukmil asli fihi asbata lil fari ajran e, li'annahu wat'un halalun kama ana fil asli wizran li'annahu wat'un haramun dan di antara kias ada yang disebut dengan kias mirip kemiripan yaitu ayat tarodat membingungkan meragukan paron satu kasus cabang di antara dua kasus asal. Yang kedua kasus asal ini berbeda hukumnya. Wafihi namun kasus cabang ini mirip dengan setiap dari keduanya. Maka kemudian disamakan dengan yang paling banyak kemiripannya. Contohnya budak. Apakah budak ini yang milik kita milik? dia memiliki hak milik ditamliki dengan kepe, kepepin, e, pemindahan kepemilikan karena dikiaskan dengan orang merdeka ataukah dia tidak punya hak milik dikiaskan dengan bahimah dengan binatang ternak. Ida nazarnya jika kita perhatikan dua asal dua kasus asal yaitu orang merdeka dan binatang ternak kita temukan bahasanya seorang budak itu membingungkan di antara keduanya min itu dari sisi dia adalah manusia berakal, diberi pahala, diberi hukuman, boleh nikah, boleh mencerai, maka dia mirip dengan orang merdeka. Nah, dari sisi budak itu bisa dijual, bisa dijadikan agunan, agunan utang, bisa diwakafkan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan. Terus terusnya apa itu? Wala itu, pakailah. wala yuwadda'u bait manu fil qimati dan tidak dititipkan wadiah bait manu fil qimati dan ganti rugi budak adalah dengan nilai bagaimana barang wa fi bisa kemudian diapa-apakan seperti bagaimana benda ditaruh di sana, taruh sini maka yusbih mirip dengan bahima binatang maka pasien dan kita dapatkan kalau budak dari sisi tasaruf mali dari sisi uh, kewenangan untuk mengatur uang itu lebih mirip dengan binatang ternak oleh karena itu disamakan dengan binatang yaitu uh, jadi yaitu tidak bisa memiliki hasilnya benar budak itu tidak boleh tidak bisa memiliki namun kalau pakai kias tibah atau kias sabah maka tidak benar dan lebih benar kita katakan karena budak itu milik yang punya maka dia jika dia punya sesuatu ya bukan dia yang punya namun tuan yang punya wadal kismu minal kias dan kias semacam ini itu baik lemah bahkan Bagaimana kata Al-Imam al di Ilamul Maqiin Tidaklah Allah menyebutkan dia syabah dalam Quran Kecuali uh, dalam bentuk celaan Kata Al-Imam Tidak ada kias syabah dalam Quran Kecuali dalam bentuk tercelanya kias syabah Maka kias syabah adalah kias yang tidak boleh dipakai untuk hujah If karena laisa tidak ada antara kias e, antara cabang kasus cabang dan kasus asal ilah yang munasibah yang dimaksud munasibah itu bisa dipakai untuk yang lainnya selain anak USB, bacanya hal tersebut sudah mirip di aksaril akam dalam kebanyakan hukum ma'anahu yunazi'u padahal dia itu juga ditarik diperbutkan oleh asal yang yang lain tidak ada ilah munasibah padahal syarat uh, adalah adanya ilah dan tidak semua ilah namun ilah yang munasibah. Dan kias berkebalikan. di antara kias ada yang disebut kias kebalikan itu menetapkan kebalikan dari hukum yang ada pada kasus asal. Kemudian ditetapkan pada kasus cabang liwujud karena adanya kebalikan dari ilah hukum pada kasus asal lalu para ulama mencontohkan tuh hal itu sabda Nabi SAW dalam hubungan suami istri yang kalian lakukan ada nilai sodapa. Para sahabat bertanya wahai Rasul, apakah salah satu kami melampiaskan sahwatnya? bayakunulah lahu ajrun, kemudian dia dapat pahala. Maka Nabi katakan, apa pendapatmu seandainya dia lampiaskan sahwatnya dalam hal yang haram? Apakah orang tersebut mendapatkan dosa? Maka demikian juga jika dia lampiaskan dalam hal yang di tempat yang halal, maka ada baginya pahala. Dia Imam Muslim. Maka di sini Nabi tetapkan ilfari untuk kasus cabang yaitu al al halal hubungan biologis yang halal Nabi tetapkan hukumnya nakid lawan berkebalikan dari hukum kasus asal yaitu watak haram nah, hubungan biologis yang haram hubungan biologis yang haram dosa hubungan biologis yang halal berpahala. Maka ini berkebalikan. Liwujud karena adanya nakid kebalikan dari ilah yang ada pada hukum asal. Asbata Nabi tetapkan untuk hukum cabang itu acuan adanya pahala karena dia adalah hubungan biologis yang halal. Bagaimana dalam kasus asal Nabi tetapkan dosa karena dia adalah wapak haraman adalah hubungan biologis yang haram. Ini kan yang kita ada pertanyaan? tidak boleh ada dia dalam perkara ini. Iya. Ya. Iya. tidak boleh ada iya. apa contoh ada ada kaidah la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam uh, dalam ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Yang dimaksud tidak ada qiyas dalam ibadah, tidak ada qiyas dalam isbat ibadah. Dalam menetapkan satu ibadah. Misalnya tidak boleh kemudian orang kemudian menyatakan uh, menetapkan azan dan iqomah untuk sholat id dengan alasan dikiaskan dengan sholat fardu karena sama-sama sholat ini tidak boleh tidak ada kias dalam isbat untuk menetapkan satu satu jenis ibadah baru Eh, tidak boleh, tidak bisa ibadah baru itu ditetapkan dengan kias. Namun, maka, namun bisa ada kias dalam ibadah. Eh, namun dalam kemudian setelah isbatnya itu berdasarkan hadis yang sahih berdasarkan dalil. Di isbatnya, ditetapkannya ibadah itu berdasarkan dalil. Namun di dalam rinciannya itu tidak ada dalil khusus maka kemudian dipakai ya boleh. Yang tidak boleh adalah untuk isbat, untuk menetapkan adanya satu ibadah tertentu. Untuk isbat, untuk mengisbatkan adanya ya, ini ada dalil tentang adan di salat fardu. Maka kemudian ditetapkan berdasarkan kias ada adan, ada ibadah adan dalam salat ya, id. misalnya kan tidak boleh. Tapi antara akun dan par itu harus ada intent dulu terus Ya, nah kalau kemudian kalau bukan dalam isbat ibadah boleh. Misal uh, untuk kemudian tata cara sholat tata cara tentang sholat id kita tidak kita tidak dapatkan kemudian uh, apa uh, bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, bacaan tasyahudnya. Tidak kita dapatkan dalil khusus untuk me menyebutkan ketika Nabi sholat id itu tasahudnya punya gini-gini gini terus kemudian bacaan sujudnya gini-gini bacaan rukunya gini-gini nah, nah kita dapatkan itu maka apa kemudian bacaan tasahud ketika dalam sholat id Jawabannya ada sama dengan salat fardu biasa. Kenapa? Apa dalilnya? Iya. Apa dalilnya? Iya. Dan ini kias yang boleh. Nah, kias dalam masalah ini boleh karena bukan untuk isbat, bukan untuk menetapkan ibadah. Namun tentang kemudian adanya ibadah salat Id ada dalil. Nah, untuk kemudian menunjukkan adanya ibadah salat itu ada dalil khusus ada ha? ada dalilnya namun cuma kemudian rincian dari ini nah ini tidak ada tidak ada dalil maka bisa kemudian dikiaskan dengan sholat fardu gitu itu maksud kaidah bukan kemudian eh, apa oh, tidak boleh kita sahut, kita bisa kita sahut lain eh, boleh hukum asal ibadah haram ini kisah dari ibadah tidak bukan demikian maksudnya Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu